Tapi nak makom makom Sayyidina Ali, makom makom ini buatan kena hisap. Terus ini kumun dawe pangeran ulama itu nanti gak kena hisap. Bukan karena nggak kena dosa buatan, karena unsur dia jadi saksi lebih kuat ketimbang unsur dia sebagai hamba Allah. Kula balin malik. Para nabi, para ulama, para wali itu nanti terlalu kuat menjadi dia syahid, unsur jadi saksi ketimbang dia sebagai manusia. Kula balin malik. Misalnya begini ya. Kalau sampean syahadat kan muni asyhadu. Asyhadu artinya apa? Saya bersaksi. Lah ulama yang lama berpikir wah anane ning donya mok nyekseni Allah. Misalnya nek SBY guyu, wajar guyu jadi presiden duwe akeh. Kaya Ruhin ra di duwe kok iso guyu. Berarti apik tenan pangeran. Wong sugih ya iso guyu. Misalnya ra wong ayu anake akeh wajar anake akeh. Ku elek ya kok anake akeh. Bojone ya kok gelem misalnya terus akhirnya eling Allah jane kekuasaane. Dujago anane aneh tuh. Cara perasaan orang Indonesia dulu orang paling ayu di Afrika utuh guyur. Wakil Miss Universe kau putih. Afrika benar aju nang diun. Usmu anane nyekseni tuh. Lah nanti orang-orang alim yang lama hidupnya untuk nyekseni Allah itu radikal hisab. Bukan karena tidak punya dosa, dia lebih kuat sisi sebagai apa? Saksi. Itu sing disebut wa ashhad haula illadina kadzabu ala rabbihim sing kanjeng Nabi nate maos terus nangis itu fakai fa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ard wala yaktumuna wa hanaba haditha Terus jemben nak neng masar hen tak warai desain kiamat nak ning ora-ora masar. Iku wong kabeh dihisab kecuali nabi sama wali-wali. Kenapa wali-wali ini tidak sebetulnya dia punya salah. Tapi saurip-uripe lebih banyak bersaksi. Jadi malaikat tapi ngisap yo bingung. Misalnya dek nek maksiat yo, Gusti pancen kula menuso ini dalam tu nafsi salah kula ge kata mek jenengan jenengan sepuro. Engko misalnya nek taat yo ora ujub. Alhamdulillah ladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula. Kan malaikat bingung ngadepi ngene kan bingung. Pas taat ora ujub mau muni alhamdulillah ladzi hadana li hadza. Gusti barokah jenengan kula dadi apik, muga ana jenengan. Ora nabi. Enggak pas ini salah langsung Robi ini dalam tu nafsi. Jadi nggak ada alasan untuk dihisap. Karena dia uripe no nyeksa ini kekuasaan Allah mbak rahmate. Dan ini jingmen panitia kiamat. Jadi seksi. Bareng jadi saksi terus niki gambarannya tentang kitab-kitab buatan kawian gula, Terus wali-wali yang wali-wali biasa yang nggak alim, yang wali-wali kebanyakan nggak alim ini. konfus bus warga, masuk swarga. Lapas ulama itu ditindak baik pengiran. Kif, kamu harus berhenti. Kenapa ya Allah? Kamu punya hak syafaat sama siapa saja yang mencintai Anda. Terus penyafaati. Aku luar hati tangkrut, anak jenengan Gus. Aku tirai ra iso bali <laughs> Malah larut jalan. <laughs> Ya naruhkan parah gulane gampang. Lah nak <laughs> Ampun kau tenaga ya, sih orang oleh daripada resiko Ei pacar si go raison apa? balik arah jalan nih. Ya tapi itu nyata. Menurut saya itu mungkin karena ulama lah yang bisa mencintakan ulang kepada Allah yang bisa tahu logika Quran apa hadis. Lho gitu, nak wali kan biasanya mau ibadah, swiridan, para pangeran. Tapi nak ulama mboten dua perhitungan. dua nopo perhitungan. Bahkan sampai tak ceritani. Ulama una ngelola syahwat iki syahwat tenan syahwate wong lanang ing wong wedok. Iku wae dadi alat taqarrube ilang. wah. Misalnya contoh gampang gini, malah ini keling-eling. Misalnya kita sebagai kaum lelaki kan duwe syahwat. Nah, sing islami ya kepengen wayah, kepengen poligami, kepengen jajal wong sing macam-macam. Iku sing sing islami kepengen wayah misalnya. Paling ndak itu menjadi alasan Anda untuk paling ndak wajar yo. Ning Islam diolehno wayah. Pancen wong lanang bojo sitok ya kurang tenan tetap jadi islami akhirnya kue gak janggal mbek poro nabi paham ya tapi nak kue ra ora ono imane ora ono islami terus nyifati nabi Muhammad jari hipersek kayak kasus yang barat-barat Mulane Nabi paling rasa seneng mbek wong khawarit. Wong khawarit iku khusuk nganti janggal anane Kanjeng Nabi. Mulane saking buak syahwat, buak dunia malah akhirnya korbane janggal mbek Kanjeng Nabi. Paham sing maksud? ane ala ala wong wong nopo khawarit wong aku iman kok janggal mek nopo misalnya ngeten kita rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk nak kepe kepe gak dadi wong khawarit zaman Nabi Sugeng wis dawuh ala ala wong wong khawarit ya ala ala wong wong nopo khawarit Padahal mereka yaqra'un al-Qur'an. Rata-rata orang Khawarij itu ahli Qur'an. Tapi la yujawizu hanajirohum. Qur'an itu ora mlebu ning dadane. Wong teng tenggorokan wae ra liwat, meneh dodo-dodo yamrukuna minatin muru kasahmi minar romiyah. Mereka keluar dari Islam kayak keluar anak panah songko nopo busur. Kenapa mereka baca Quran kok tidak iman? Padahal mereka baca hadis. Karena mengukur kebenaran itu dengan akal. Mengukur kebenaran itu dengan nopo Akal. Lha iku repot. Misalnya yang kasus nyata sing mboten kira-kira sing kula nate roh dhewe teng hadis sahih. Nabi ketika perang Hunain, dia perang Nawa Hunain itu untuk ghanimah banyak ghanimah banyak itu yang baru Islam satu bulan setengah bulan bahkan ada yang Islam dua hari bahkan ada yang Islam belum sholat Mereka Islam saat itu juga uh juga ibadah sono sing satu sono sing rongantus orang-orang Ansor yang yang rumah Nabi zaman diusir dari Mekah paham ya sing itu gak dikei bobo be Nabi orang Ansor karena imannya kuat tidak protes biasa tapi ada orang faja arojulun huwa irul ainen meripati cekung, mendelik, rambutnya keriting kan sepuran ini sifat itu memang ono <laughs> ono sifat ono keriting. Aku yo roh. Kenapa anggar nakal yang hadis iku jajal gitu sifate napa? Keriting. Terus iki wong nakal gitu saya itu ndak tahu sirinya apa ndak tahu. Khairul ainen. Terus bilang begini, Iqdil ya Muhammad mat ke nak dadi wong sing adil. Nabi masih sempat guyon ya masih ndak nanggapi. Wa ma ya'dilu idalam aku natil. Nak aku saat sak donya sing adil sapa? Orang itu masih ngomong. Inna had, inna hadza atiyatun oh, in, inna hadza atiyatun lam yuksad bihi wajhu. Iki ku peparing sing orang niat golek ridane Allah. Kowe ora adil. Iya nyebut kata Allah, nyebut kata ikhlas. Oh, ada sahabat kalau di hadis itu Khalid bin Walid dia tersinggung bilang dani adrib unukoh mbok kalau beri izin untuk menggal orang ini kata Nabi jangan setelah itu orang itu balik kanan itu mire gitu bareng mire kata Nabi ya yakhruju min di'di hadza qaumun yaqra'unal qur'an la yujawizu hanajiruhum muruku namnatin muruka murukasahmi minar romiyah Iki sok ben wakai wong sing iso ngaji turunane tapi ora islami plus. Mergo saking malah janggal ambek agamane Allah Subhanahu wa taala. Mulane kiai ngalim-ngalim ora pati khusuk nemen-nemen bahaya. Khawarit jadi napa? Khawarit. Mergo logika nubuah ngeten saiki tak bedhe ini jawab tenan. Iki masalah urusan sekali sampean khawarit itu neraka tenan. Misalnya Ruhin derek no kulon mulai kulo kontraan mulai kula kontrakan cek wong rompulo ya, ini kita keriting pun derek paham gitu misalnya terus ngaji wes nganti saiki cek ngaji menawa ya nganti mati nah terus Mustafa misalnya ngaji lagi rong dino tolong dino oh, nabi itu kadang pakai logika nubuah nak sing imane wis suwi berarti loyale krana iman ra perlu diservis duniawi tapi nak sing imane anyaran perlu diservis duniawi sehingga Nabi ngendikan iki tak kai ata allafuhum alal Islam. Bendekne melihat Nabi Islam itu baik mergo Tapi nak imane wong Ansor sing wes kawa-kawa, iku imane wes mantep. Jadi ora perlu diservis. Itu logika napa? Logika napa? Nubuah. Logika napa? Nubuah. Tapi logikane tiang wau sing irul ainen wau sing tiang khawarit oh, gak ngono. Angger sing suwi kudu entuk akeh. Lha iki gobloke khawarit, goblok-blok ora ro agama blas. Dekne mikir adil pokoknya ngene, nek sing perangai tenanan Islami suwi kudu entuk akeh, sing Islami anyaran kudu entuk sithik. Lah lucune keadilan ini sing dadi pikirane LSM saiki wong sak donya cara berpikir ngono saiki. Lah iku keliru, cara nubuah keliru, klirune ngene. Nek wis islame suwi, kudune ikhlase wis suwi, ora usah mbok batalno mbek mbok dhuwe. Iku logika nubuah. Ngene iki logika globaleni uang ansor ngrumat nabi wis suwi imane wis suwi kontribusine wis yo ya wis keben ben tadi tabungane akhirat jangan pernah dilatih dikompensasikan dengan uang ben latih, ikhlas jadi nabi nang ke ansor malah pikirannya kuatir batal lo ngamale tapi orang keluar cara berpikir gak ngono nak suwi tambah paling ber lalu lucunya kita kita sing mukmin lalu sering berpikir koyo khawarit